Muhammadun abduhu wa rasuluhu dan nabi ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ij'alna min alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ilahi anta mansuri wa ridhaka matlubi wa akhirina mahabbatan wa ma'rifatan Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah ini pertemuan kita yang keempat di Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam istiqomah belajar mencintai Al-Qur'an, menghafalkannya, mengamalkannya dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita semuanya menjadi ahlul Qur'an. Ayat demi ayat yang kita hafalkan meski sepekan sekali tidak masalah jadi nanti menonton mudahan Allah titipkan kerinduan hati kita terhadap ayat Al-Quran dan Masya Allah pekan lalu saya dicegat di depan di pelataran depan ini sama seorang anak dan ibunya Fahmi kalau nggak salah benar namanya Fahmi ya dan Masya Allah, ingat terima Allah Orang tuanya Fahmi ada di sini? Angkat tangan. Fahmi berusaha sama siapa? Hah? Masya Allah. Beliau ini, Alhamdulillah, Allah kasih kelebihan Pak, Bu. Kelebihannya, nanti Ustaz minta ibunya Fahmi boleh ke depan? Boleh cerita 2-3 menit? Apa kelebihannya Fahmi? Sini kasih mic di sini aja lewat nah di situ cuk cuk kameranya Ustaz arahkan ke ibu itu dan madam ke jemaah ya silakan bu perkenalkan diri kami perlu berdiri ikut sini sama bundanya Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dengan izinnya sehingga kami bisa bertemu dengan Bapak Ustaz Babi juga seluruh jamaah di sini. Proses daripada adanya saya tim dan mulai terus meneliti, memahami, mempelajari uh, metode master ini dari SKR Accounting berawal dari memang saya e, mengikuti pelatihan di Akhir dulu ya situ mulai saya tertarik dan untuk anak saya ini memang uh, tergolong anak yang luar biasa ibu siapa namanya saya nama saya Siti Dina bukan di tempat berikutnya Diana iya Diana tinggal di iya. tinggal di Bojosari Bojosari iya, Depok pekan lalu datang dari Depok sekarang dari Depok lagi sengaja datang sini iya memang se insya Allah rutin saya bersama saudara saya di sini Masuk. rutin insya Allah uh, kalau memang kalau kesempatan kalau kesehatan kalau pengen rutin terutama untuk membimbing anak saya ini yeah e, sepertinya semakin hari semakin semangat untuk terus mau pengen belajar menghafal Quran. Yeah. Ya. E, sedikit ada perbedaan dari anak yang lain. Mungkin anak yang lain usia dia udah mulai paham, udah mulai bisa belajar. Tapi anak yang satu ini e, apa namanya e, udah mulai baru mulai baru mulai semangat belajarnya itu ya. Uh, insya Allah uh, kalau masih kemudahan di dalam belajar memang perbedaannya dari usia dua tahun jadi emosinya agak tinggi bila mengingat sesuatu tidak tercapai biasa jadi di kepala itu ya. sampai berdarah-darah bisa gitu tapi alhamdulillah sekarang usia dari pas kelas 4 SD SD tapi usia 3 SD kalau menurut anak yang biasa itu sekitar eh, pas 5 SD masih 5 6 SD sekarang ini usianya udah hampir 13 baru masuk kelas 6 SD dan baru mulai semangat belajarnya Alhamdulillah saya, saya yang saya tunggu-tunggu kapan dia mulai semangat lagi belajar kapan dia mulai bisa untuk menata ke depan masa depannya dan saya berharap sekali uh, di asal tahun ini mau menerima anak yang luar biasa ini bisa mengikuti pembelajaran karena tanpa metode master ini tidak bisa tidak bisa dia untuk menghafal belajar membaca itu sulit sekali tapi dengan e, metode gerakan ini luar biasa satu bulan itu bisa yang mengikuti gerakan saya sana sini mengikuti ah, belajar awalnya dengan mendengar saja tapi lama-lama berminat untuk menggerakkan walaupun ucapannya agak uh, kurang jelas yeah. tapi udah selesai satu surah anabah dan mulai uh, menghafal surah an al-mulk mulai jadi apa yang saya ucapkan apa yang saya lakukan atau sampaikan ke saya punya sedikit murid ya, ya sampaikan uh, anak saya itu selalu mengikuti kemana saya ingin pergi dari mulai pagi hari siang malam sampai malam ikuti terus di mana saya berada walaupun di tengah-tengah perempuan ikut aja dia duduk di tengah perempuan gitu kan berbeda kalau anak yang biasa nggak mungkin ikut di tengah-tengah perempuan iya. gitu ya tapi alhamdulillah tapi sangat uh, eh, itulah cara belajarnya Kemudian secara medis apa disebutnya yang disandang oleh Fahmi ini? Sedikit, sedikit tahu sedikit, tapi nah, tetap aja ada perbedaan, tetap aja. Ya. Jadi eh, pemahamannya kalau bertanya berulang-ulang, nggak jadi sekali, tapi dia pengen tahu, pengen paham, tapi berulang-ulang. Nggak paham-paham. ya, Dia mungkin uh, untuk diri sendiri kesel, kenapa saya nggak paham-paham gitu ya. Tapi itu sudah itulah ujian ujian buat saya untuk terus menjelaskan menjelaskan sekarang hafal Quran senang lagi. Senang sekali. Jadi di mana uh, saya sekarang alhamdulillah bisa bisa bisa bawa motor ya. Jadi kemana aja jadi saya diantar sama ini hmm. sepanjang dia bawa motor sepanjang duit dia bawa jalan. Sekarang kalau ya. Ustaz pengen dengar Fahmi baca hafalannya boleh. Miknya pegangin, tangannya gue ya Coba Fahmi biar semangat. mudah semuanya pada semangat hafal Quran kata Fahmi Amin. Takbir, Allah Akbar. Amma Amma tasa'alu Anin nabayil ajib Alladhi hum fi mutarifun Allah saya Summa Allah saya alam najadi awdam haja Wajibala awtana Wakahana kumha wada Wajahana lama kumduk bata Wajahana lai lai basa Wajahana naha lama asa Wabadai nafa kukun sabang takbir Allahu Akbar nah cukup insyaallah sini mami bisa mengasih hadiah sini nah hadiah buat mami nampal Quran nih buat mami ya semangat nampal Quran ya insyaallah mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menginspirasi eh, bagi teman-teman kita yang lain yang mungkin ada yang lebih lagi nih eh, luar biasanya bisa mengikuti pelajaran Ya, yang metrongi dan kami berharap sekali ada wadah khusus mereka-mereka iya, ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, mudah-mudahan antum semuanya Allah kasih kemuliaan seperti Fahmi ya. Jadi bisa hafal Quran. Fahmi yang susah bicara saja, susah keluar berproses mikirnya Allah kasih kemudahan dengan Al-Quran Oma huwa illa dzikra lil Al-Quran ini tiada lain adalah pengingat bagi semesta alam jadi jangan buat manusia buat seluruh makhluk Al-Quran surat Al-Qalam ayat terakhir makanya buat talimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak berkebutuhan khusus seperti Fahmi ini bukan anak yang pertama di Askar Kaum jadi metode ini menghafal Quran semua dan disenyum. Pekan lalu saya diberitahu oleh tim fundraising Askar Kauni, mohon doa semuanya ya. Ini para terapis anak-anak berkebutuhan khusus rupanya ada komunitasnya para terapis. Kami dipanggil untuk mempresentasikan menghafal Quran semua dan disenyum. Mereka kaget karena anak-anak berguruan khusus seperti Fahmi yang mereka tangani sudah mulai ngapal Quran dengan teknik ini. Dan langsung diminta tiga paket. Satu buat anak-anak berguruan khususnya, satu lagi buat para terapisnya, para trainernya, satu lagi buat lembaga mereka langsung order tiga. Dan masya Allah, saya mendengarnya, ini beneran, beneran Ustaz mereka panggil kami saya nggak pernah terbayang bahwa nafal Quran bisa dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Padahal mereka sudah coba terapkan nafal Quran dengan metode lain nggak masuk-masuk. Rupanya hanya dengan gerakan tangan, dengan happy, anak-anak berkebutuhan khusus masuk. Malam satu lalu juga ada seorang kandidat doktor di Edinburgh University. Beliau ngambil neuroscience jadi belajarnya sampai ke Inggris. Dan Masya Allah, beliau sudah panggil guru ngaji kami, ngajar dia dan suaminya ke rumah. Dan beliau tanya kepada guru ngaji, Ustaz Bobi, nemu ini belajar di mana? Karena saya sampai S3 ke Inggris belajar ginian. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ini ilmu nggak usah pergi ke Inggris, ada di Masjid Al-Falah. Jadi itu sengaja malam Sabtu sampai dari mulai jam 9 malam sampai jam setengah 12. Ini ibu nggak mau pulang, dia cerita tentang ilmu neuroscience. Masya Allah, saya bilang rupanya Al-Quran itu lebih hebat dari segala-galanya. Maka bersyukur meski sepekan satu ayat, sepekan satu ayat kita nikmati Al-Quran, Mudah-mudahan antum semuanya terjadi manusia jenis Rasulullah SAW yang hafal Quran. Baik, kita akan lanjut hafalan kita ayat berapa sekarang? Ayat 5 ya. Sudah siap hafal semuanya? Yuk mulai ke Aus dan basmalah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. saya baca, ikuti bacaannya. Kalau nanti tangan saya bergerak, ikuti gerakan tangannya. Mobil khusus yang baru pertama kali datang masjid ini. Yudabbirul amra. Coba. Yudabbirul amra. Yudabbirul amra. Yuda amra. Yudabbiru. Yudabbiru. Dia mengurusi. Dia mengurusi. Al-amra semua urusan minas sama artinya sudah artinya apa langit artinya udah artinya kan udah kemarin ayat empat tuh artinya udah maksud saya pekan lalu udah doa sama ya Apinya udah. Minas samai. Minas samai. Artinya apa? Tadi asama tuh langit, kalau dikasih min dari ya dari langit. Minas samai coba. Minas samai. Dari apa? Ilal ardi. Ilal ardi. Artinya udah. Allah urus segala urusan dari langit sampai bumi ya yudabbirul amra minas samai ilal ardi coba lagi yang keras yudabbirul amra Uh, jangan panjang-panjang. Amroh gitu ya. Dengar Ustaz. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Satu, dua, tiga. Yudabbirul Sekali lagi. Yudabbirul ثم يعرج ثم dengan tak ya di ujung lidah thumma ya'ruju thumma ya'ruju thumma ya'ruju lalu naik lalu naik ilaihi ilaihi siapa? Pada Allah. Fi yaumin. Artinya udah dalam satu hari ya. Kalau yang kemarin ayam, sitati ayam bentuk jamak. Sekarang yaumin hari dalam satu hari. ثم يعرج ilaihi fi yaumin

Oh. minas samai ilal ardi ke bumi yaumin dalam satu hari fi yaumin lanjut ya kana miqdaruhu 真。 Jelas, Kenapa tiga Ustaz? Kenapa harus tiga orang? Nah, dengerin. Ini ayat Ustaz mau bagi tiga. Jadi masing-masing orang akan tanggung jawab hafalan bagiannya. Paham gak? Jadi orang pertama akan kuasai bagian pertama, orang kedua bagian kedua, orang ketiga bagian ketiga. Nanti saling ngajarin sampai tiga-tiganya semuanya lancar. Paham? Baik. Orang pertama, angkat tangan orang pertama. Yang bagian kanan ya, yang paling kanan. Ustaz akan bimbing dari Budadbirul amara Minas Sama Ilal Ardi. Dia akan kuasa itu. Orang kedua, Thumma rudu ilaihi fi yaumin. Orang kedua. Orang ketiga, kana al-fasanati mimma ta'udu. Paham? Oke? Okay? tanggung jawab bagiannya masing-masing ntar ajarin ke teman-temannya sampai semuanya hafal utuh satu ayat itu siap baik orang pertama dari Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Yudabbirul amra minas samai ilal ardi ya? Bisa kan? Yakin bisa? Baik, orang kedua kuasai fiya thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin sudah orang kedua sudah pulang thumma yaaruju ilaihi fi yaumin orang ketiga sekarang kana min qadarin semuanya taruh kedua ngajari orang ketiga ngajari yuk meningkat cepetan usah kasih waktu lima menit jangan nyontek Quran jangan buka Quran ya jangan nyontek saja ya. baca

ukurannya satu hari itu alfasanatin seribu tahun mimma ta'udun kalau kalian menghitungnya insyaallah ah tim lima ketiga kameranya sah ini ini nih nah situ dah jangan cepat Gak usah pakai mic, kedengeran semacam ya. Suaranya kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Yudab biru, yudab biru, yudab biru. Takbir, Allahu Akbar. Allah lancar. Ini hadiahnya dari Seramik nih, itu, mau dikasih hadiah. Buku 8 cara membuat keluarga ketagihan hafal Quran. Jemaah kalau mau dapat silakan dapatkan di luar nanti ya. Insya Allah Allah atur semua urusan dari langit sampai bumi dan urusan itu naik kepada Allah dalam satu hari satu harinya kira-kira kalau kalian menghitungnya seribu tahun. Jadi satu hari itu relatif jemaah. Satu hari bagi matahari sama dengan 365 hari buat bumi. Jadi lihat di orbitnya untuk muterin selama satu hari bagi matahari sama dengan 365 hari bagi bumi. Buat bulan melindungi perlu 28, 29 hari sampai 30 hari. Dan jemaah sekarang bagi Allah, maka makin tinggi orbitnya, makin tinggi langitnya. Boleh jadi satu hari naiknya itu sama dengan seribu tahun kalau kita hitung. Mending ini seribu tahun. Dalam surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 4 Tarujul malaikatu ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru khamsina al-fasad Naik mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh malaikat dan ruh yaitu Jibril alaihissalam dalam satu hari kalau kalian menghitungnya sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ada hari satu hari sama dengan 1000 tahun. Ada satu hari sama dengan 50 ribu tahun maka maha besar Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin orbitnya makin gede, maka makin lama dia muter. Maka yang materi rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak penting itu semua. Karena jemaah sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kapan-kapan Ustaz bakal cerita tentang fadilah umur. Umur pendek, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur pendek. Tapi ibadah satu malam sama dengan seribu bulan. Betul gak kira-kira? Jadi dikasih bonus yang banyak. Duduk dari subuh sampai syuruk, kemudian dia lakukan sholat isyrok, maka sama dengan haji umroh sempurna sempurna sempurna. Jadi anda bisa dapatkan pahala haji umroh setiap subuh. Sudah ada yang belum berangkat haji angkat tangan yang belum berangkat haji satu ayat mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji cepat amin amalan itu ya sholat subuh berjamaah di masjid siap bergerak dari subuh jangan pulang sampai waktu syuruk zikir tasbih tahmid tahlil kalau ada tahlil ikut tahlil baca Al-Quran maka begitu waktu syuruk maka kemudian sholat dua rakaat sholat isra atau sholat syuruk pahalanya haji umroh sempurna sempurna Ah ini keberkahan umur jadi boleh jadi usia kita di sisi Allah panjang, di isinya ibadah, ibadah, ibadah. Sudah tiba waktu isya belum? Sudah? Belum waktu? Hampir? Kita dengarkan pemandang azan isya dulu, nanti kita lanjut bagaimana menuliskan ayat lima ya. Bawa buku, tulisnya bawah siapkan bukunya, pulpennya, habis ini setelah aku menang isya, akan ajarkan bagaimana menuliskan ayat lima tadi. Saat azan berkumandang dengarkan ya, tidak bicara. Jawab azannya. Allah oh, minas sama ilal ardu miyaruju ilaihi yawmin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun tulis sebisanya coba tulis misalnya jangan nyontek ya misalnya cuma satu kata doang Ustaz suma boleh semua berapa kata yang bisa Nanti ke depan jangan lupa bawa buku ya, buku pulpen bawa. Atau kalau mau wakaf, mau nyumbang buat semua jemaah boleh. Kira-kira mau nyumbang 10 buku, bawain dari rumah boleh. Mau nyumbang 5 buku boleh. Mau 100 boleh. Tulis sudah birul amra minas sama ilal ar, thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana mikdaruhu alfasanatin mimma ta'udun sudah Sanggup berapa kata tulisnya? Bingung? Kita mulai praktek nulis saja langsung. tuliskan di papan tulis oleh anda apa yang Ustaz tulis kalau Ustaz tulis besar-besar tulis di lembar pertama besar-besar kalau Ustaz hapus maka anda buka lembar kedua tulis di lembar kedua kata tersebut tanpa nengok kanan kiri lagi tanpa melihat lembar yang sebelumnya jelas ya kemudian lembar ketiga anda tulis lagi sampai lembar lima kenapa harus lima kali Ustaz? karena Ustadz akan nyimpen memorinya di tangan kalian. Ini riset 40% orang yang mencatat ilmu yang dia terima. Kalau dicatat ilmu yang dia terima dengan tangannya, maka nggak usah dia baca lagi, nggak usah dia buka lagi, 40% sudah kesimpan memori di tangan. Gitu ya. Jadi nanti kalau Ustaz tuliskan satu kata besar di sini, Anda tulis di lembar pertama. Kalau Ustaz hapus, buka lembar kedua, tulis di lembar kedua, kemudian lembar ketiga sampai kelima. Jelas kira-kira? Jelas ya? Oke. Dan di Al-Quran itu banyak sekali satu kata itu bisa diulang sama Allah ribuan kali. Ada satu kata yang diulang sama Allah ratusan kali. Jadi kalau anda sudah ketemu kata itu, anda akan ketemu ribuan kali, ratusan kali, ribuan kali. Dan saya akan mulai dari kata-kata yang ketop. Ini kelihatan ya? minas i. Yuk tulis minas i. Artinya apa? Dari langit. Tulis di lembar pertama besar-besar minas i. Di layar kelihatan tulisannya? Tulis di lembar pertama besar-besar. Lihat bagaimana lekukannya, lihat bagaimana garisnya Ustaz bikin. Anda tidak perlu tahu ini huruf min, ini huruf nun, tidak perlu tahu. Pokoknya apa yang Ustaz tulis ikuti. Sudah selesai tulisnya? Sudah? Baik. Ustaz hapus di sini. Kalian buka lembar kedua. Tulis minas samai di lembar kedua. Tanpa menyontek lembar pertama. Sudah ditulis empat dua? Kalau sudah, buka lembar ketiga, tulis lembar ketiga. Minas i. Bagi yang nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, boleh juga tertulis di karpet tuh. Beberapa orang sudah mulai itu, tangannya gerak gerakin Boleh tulis di karpet, boleh. Yang penting tangan anda nyimpen memori itu. Tulis lagi di lembar keempat. Boleh lagi tulis di karpet sampai lima kali itu. Minas di Gambar kelima, tulis lagi minas samai. Sudah belum? Sudah? Baik. Lihat yang tulis di buku, lihat tulisan Anda di lembar 5. Bandingkan dengan tulisan Anda di lembar 4. Pelan-pelan aja bandingkannya. Sama apa beda? Sama. Kalau gitu tulisan Anda dengan lembar 4 bandingkan dengan lembar 3. Sama berbeda? Sama. Terus pelan-pelan bandingkan dengan lembar 2, bandingkan dengan lembar 1. Kalau sama bagus, kalau beda ketahuilah yang paling betul adalah di lembar satu. Betul? Oke? Okay? maka Anda akan ngerti bahwa kalau ada perbedaan Anda sudah mulai bikin kesalahan ya yang paling betul di lembar satu oke balik ke lembar satu besar akan tambahin katanya lagi Hilal al-Din ilal ardi. Jelas tulisannya di layar? Yuk. Dan ini pun al-ar ada ratusan dalam Al-Qur'an Anda akan ketemu. Ilal ardi artinya sampai ke bumi, ke bumi. Minas samai dari langit ilal ardi sampai ke bumi. Tulis di lembar satu gede-gede kalau anda nggak mau buku di karpet aja tulis ilal arti Sudah? Buka lembar dua, Ustaz, hapus ini, tulis. Tulis di lembar dua, ilal arti terkikis sebanyak-banyaknya di karpet ilal arti ilal arti sampai lembar 5 tanpa menoleh lembar sebelumnya Double? belum? Sudah sampai nomor lima? Pelan-pelan lihat bagaimana Anda menuliskan dua kata tadi. Minas samai ilal ardi dari lembar lima bandingkan di lembar keempat dua kata tadi. Perhatikan dengan seksama ya. Lembar empat bandingkan dengan lembar tiga bab tiga, bandingkan nomor dua. Pelan-pelan saja, nikmati bagaimana Anda menuliskan minas samani terus ilal arti. Sudah? Sampai lembar satu. Oke? Baik, bisa tambah lagi. Ada ketiga nih. birul amro yudab birul amro jelas tulisannya jelas ya tulis yudab birul amro yudab biru artinya apa dia mengurus dia mengatur al amro semua urusan Allah mengatur semua urusan. Tulis yudabbirul amra. Jangan lupa di atas baknya ada tasdid. pelan saja, jangan terburu-buru. Pastikan tidak ada perubahan dalam setiap huruf, setiap harokat yang Anda tulis. Boleh praktek di kampek, sering-sering yudabirul amra tulis di karpet kalau nggak ada di buku bukunya nggak ada di karpet silakan tulis sampai lembar lima Sudah sampai lima lima belum? Belum? Anda tuliskan tiga kalimat tadi? Minas sama ilal arti yudabbirul amra. Lihat dari lembar lima tiga kalimat tadi bandingkan dengan lembar empat pelan-pelan. Lembar empat tiga kalimat tadi bandingkan dengan lembar tiga. Pastikan Anda bisa tulis lagi. Lembar tiga bandingkan lembar dua. Lembar satu. Sudah? Oke. Buka lembar kosong di buku Anda. Lembar kosong. Cari lembar kosong. Enggak usah dirobek, tukar buku Anda dengan sebelahnya, dengan orang sebelahnya. Tukar. Kita akan uji. Anda bisa menuliskan enggak ayat ini? Ayo. Sudah siap? Sudah ditukar? Sudah itu kan? Baik, tuliskan di lembar sahabat Anda tulisan Anda ini ayatnya Yudar birul amro tulis tulis Yudar birul amro minas samai yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi ilal ardi tulis secara utuh yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi yudabbirul amra minas samai ilal ardi Dapat? Kalau sudah balikin kepada pemiliknya, kembalikan. Enak. السماء Sampai ardi ya Insyaallah. Takbir, Allahu Akbar. Bagaimana rasanya Ayana? Alhamdulillah, Insya Allah. Terima kasih banyak. Periksa teman nih ya tulisannya. Ini tulisannya Ayanda nih. Ayanda siapa namanya? Ahmad Siregar. Ah, Ayanda masih umur berapa? 68 eh, lah. 68 tapi Allah Akbar. Dan tulisannya Ayanda Ahmad Siregar Yudabbirul Yudabbirul ini paknya tasdidnya eh, kasurannya di sini betul di bawah sini boleh, di bawah nah, di atas pak, di bawah tasdi juga benar. Al amro, kelihatan kan? Kelihatan kan? Kelihatan kan? Al amro minas samai tasdi tambahin minas samai ilal arti tuh periksa kalau tulisannya temennya ada salah satu kasih begini hitung ya kalau salah yang temennya benar semua, angkat tangan. Yang temennya benar semua, masya Allah. Yang temennya salah satu, angkat tangan. Udah itu belum? Salah semua, Wih, parah betul. Salah satu. Yang temennya di atas tiga salahnya, angkat tangan. Oke. Itu berapa salahnya? Setiap salah tepuk lagi tiga kali. Pong, pong, pong gitu ya. Salah satu pukul sekali. Sudah? Baik. Lanjut ya. Lanjut atau cukup? Lanjut. Oke. Okay. Kata berikutnya nih. Mimma. Mimma. takut, takut duna mimma taudun artinya apa kalau kalian menghitungnya yuk tulis di lembar pertama mimma taudun dengan ain taudun. lima. nulis lima taudun baru di masjid ini. Benar nggak kira-kira? Seumur hidup belum pernah nulis lima taudun itu. Insya Allah. Mudah-mudahan yang nulis lima taudun di masjid ini jarinya nggak kesentuh api neraka. Itu langsung pada tulis pura-pura ya. Sudah? Lihat 5 bandingkan dengan 4, 4 bandingkan dengan 3, 3 bandingan 2 1 Ustaz kasih tahu ini ilmu sederhana tapi para ulama dulu ketika belum ada percetakan, belum ada mushaf yang dicetak, para ulama itu kalau mereka sudah hafal satu surat, hafal satu ayat, mereka menuliskan Al-Qur'an mushaf sendiri dengan tulisan sendiri. Jadi mereka menuliskan apa yang mereka hafal dengan tangan sendiri dan itu jadi musab sendiri. Silakan cari di Google manuskrip Al-Qur'an. Maka Anda akan lihat tulisan ulama-ulama dulu jangan kecil hati tulisan Anda jelek. Ulama dulu juga jelek tulisan. Jadi Anda akan lihat tulisan jelek-jelek. Tapi kebiasaan para ulama dulu apa yang mereka hafal mereka tulis. Mudah-mudahan nanti kalau antum hafal Al-Quran 30 juz, antum juga sudah menulis 30 juz Al-Quran. Itu warisan yang nanti akan legasi warisan buat anak cucu kita. Bahwa ayahmu, ibumu dulu pernah menulis Al-Quran 30 juz. Oke, kata kedua. Sudah Bima tahun sudah ya? Kata kedua. Karena pintar daruhu mikdaruhu kalau dalam musaf ada giniannya ada gininya tapi ini nggak perlu asalnya tidak ada karena dia akan ketemu alfa karena ketemu hamzah maka dibacanya empat harokat kana miqdaruhu tapi asalnya begini tulisannya. karena minta daru. Tulis lima kali lagi. Tuh lihat kayak begini tulisannya para ulama manuskrip Al-Quran. Jadi jangan kecil hati kalau tulisan antum jelek. Lagi ya, Ustaz buka lagi. Ini lihat nih di Google nih. Manuskrip Al-Quran. Klik ini. Ah, tulisannya kayak begitu tuh. Jadi cukup buat anda bukti buat anda bahwa kebiasaan para ulama apa yang mereka hafal mereka tulis dan mereka hafal 30 juz mereka tulis terusin karena mikdaru. sana mil lima, bandingkan kanan mikdaru sama mimata taudun tadi bandingkan dengan lembar 4 mimata taudun dan kanan mikdaru di lembar 4 bandingkan dengan lembar 3 lembar 3 bandingkan dengan lembar 2 pelan-pelan lihatin mimata taudun dan kanan mikdaru bagaimana anda tuliskan itu Bandingkan dengan lembar satu. Sudah? Sudah belum? Sudah? Tambah lagi ya. Kata berikutnya, seputar seribu satu malam tahu? Enggak. Enggak. orang-orang tua dulu yang mengerti itu seribu satu malam, kisah satu malam. Seribu satu malam bahasa Arabnya al-fulailah wa Al-fulailatin wa lailatin. Alfa sanatin Sudah kan? Sudah lima kali al-fasanatin? Baik, lihat lembar lima bandingkan dengan lembar empat tiga kata yang Anda tulis tadi mimma ta'udun kana migdaruhu dan al-fasanatin. Pelan-pelan lihatnya. Lembar empat bandingkan tiga kalimat tadi bandingkan dengan lembar tiga mimma ta'udun ka'ana miqdaruhu dan alfasanatin Nomor tiga, bandingan nomor dua. Nomor dua, bandingin nomor satu. Pastikan Anda bisa tuliskan tiga kalimat tadi. Mimma ta'udun, ka'ana migdalu dan alfasanatin. Sudah? Baik, kalau sudah yakin, buka lembar kosong, tukar sama temannya. Tukar. Tulis di buku temannya kalimat ini. Nantikan. Kana mitadaru Silahkan mulai murojaah lagi ayat 1 sampai ayat 5 ya. Insyaallah mudah-mudahan pelan-pelan, mudah-mudahan kelar nanti 30 ayat surah Sajdah. Dan kabar baiknya surah Sajdah ini nanti Askar Kauni akan bikin lomba hafalan surah Sajdah di Masjid Aktif bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Seperti beberapa tahun sudah dilakukan oleh Aktif eh, oleh Askar Kauni di Masjid Aktif, Ah, insya Allah ini lomba berhadiah puluhan juta, bahkan dua tahun yang lalu berhadiah enam umroh. Mudah-mudahan semua hadiahnya kita disambut sama jemaah Masjid Al Falah. Amin. Ya, jadi Ustadz Bocorin baru di sini doang. Yang lain belum dikasih tahu karena belum ngapal. Baru Ramadan nanti baru dilanjut program hafalan sore sedang. Jadi seluruh dunia ngapal ikut bersama Sekar ini Ah, ini duluan hafalin matang nanti ikutan lombanya di masjid Atin. malam mudah-mudahan malam 27 tidak di sana, kita akan bikin lombanya, ya. Hafalin yang bagus dan kita mulai bareng-bareng ayat 1 sampai 5 surat As-Sajdah. Yuk, mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam رجعي إليه يوم kita beri terbaik buat santri-santri menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan infak kita Allah semakin ridho, Allah jadikan kita sekeluarga besar, keturunan semuanya menjadi ahlul Quran. Amin. Ya rabbal alamin. Yuk semuanya maju ke depan, yang laki-laki sebelah situ, yang perempuan sebelah sana. Jangan lupa saat berinfak bilang teriak dalam hati ya Allah jadikan aku keluargaku anak keturunan semuanya menjadi penghafal Al-Quran amin ya rabbal alamin sama-sama Allahumma rahmna

tempat yang jauh bahkan ada yang dari Malang ada Ustadz Faisal dari Malang beliau sudah ajarkan majlis salim banyak sekali kira-kira hampir 10 majlis salim ribuan jemaahnya datang ke sini cuma pengen testimoni mereka beliau ajarkan menghafal Quran sembilan senyum nanti pada isya habis sholat kita dengerin beliau dan kita jangan lupa makan malam yang sudah disiapkan oleh masjid demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik jemaah, sebelum kita menjalankan sholat isya berjamaah, perkenankanlah kami atas nama pengurus menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kajian Rabu petang, insya Allah bersama Ustadz Herfi Guarnelsi, dan nanti pada hari Rabu akan dilaksanakan sholat